Fendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Kenapa Tolong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 bisa dalam bahaya. Anak, iya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh! Tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. pukulan dari bola lima rompang. Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. bayang ini. Supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Di dalam perjalanan pulang ke Telaga Sore, Wulandari bertemu dengan Gandini yang bermaksud pergi ke rumah kakek dan neneknya. Pertemuan itu menghasilkan pertengkaran, Takkan sampai terjadi perkelahian. Keduanya tampak tidak mau mengalah. Bahkan Gandini telah mencabut senjatanya, pertanda perkelahian itu akan berakhir dengan kematian salah seorang di antara mereka. Dia pasti kena akan menyerangku. Apalagi di tangannya ada sebuah pedang pendek. Hei, anak kilurah yang baru. Apa kau takut padaku, ha? Hmm, aku tidak takut padamu. Kalau kau tidak takut, kenapa kau mundur terus bila aku serang? Atau apakah kau memang tidak bisa berkelahi? Kalau memang kau menghendaki, aku menyongsong serangan. Maka akan aku songsong. Heh, sombong juga kau bicara. Nah, kini songsonglah seranganku ini. Ya! Aku tidak mundur setapak pun. Sedangkan seranganmu tidak mengenai tubuhku. Aduh. Aku hanya menjambak bajumu. Jangan takut. Lihat ini. Kau robek bajuku. Iya. Robekan itu persis di dadamu. Dan kalau aku mau, aku bisa merobek dadamu. Jangan sombong kau. Yes! Iya pecahkan peti kecilku ini dengan pedangmu. Sebentar lagi kepalamu akan aku pecahkan dengan pedang ini. Ya! Ya! Mari kita mengadu jiwa. Mari. Aku tidak takut mati. Ya! Ya! Hai! lengan bajuku robek. Sebentar lagi aku akan merobek dadamu. <laughs> Kau hanya bisa merobek bajuku karena kau memakai senjata. Sedangkan aku hanya dengan tangan kosong. Apa kau tidak malu berbuat seperti itu? Aku tidak peduli apakah perbuatanku itu memalukan. Yang aku pikirkan sekarang hanya satu, bahwa sebentar lagi aku harus membunuhmu. Anak Kirokso ini tampaknya tidak boleh diberi hati. Aku harus menyerangnya lebih dahulu, sebelum dia merajalela dengan goloknya. mengulang dari dengan Gandini semakin seru. Bahkan kini sudah memasuki taraf berbahaya bagi kedua belah pihak. Gandini dengan ilmu golok yang diturunkan bapaknya menyerbu ganas. Sedangkan bulan dari dengan ilmu-ilmu yang diajarkannya sepi di padepokan Telaga Sore, tampak dengan dingin menyambut setiap serangan yang datang menerpa dirinya. Takkan dengan hanya mengandalkan kedua tangannya, Bulan dari sudah beberapa kali dapat menghantam tubuh Gandini sehingga Gandini yang sedang hamil muda itu terhuyung belakang. Melihat lawannya sudah beberapa kali tidak bisa melukainya, maka Wulan dari tampak semakin ganas. Bahkan kini gadis itu menyiapkan jurus-jurus yang mematikan. Wulan dari tidak peduli lagi pada Gandini. Dia tidak peduli lagi bahwa Gandini adalah anak kilurah yang lama. Wulan dari tidak peduli lagi bahwa Gandini adalah istri Raden Wangsa Dirja yang sangat disegani itu gadis cantik kekasih Batara ini kini hanya berpikir bahwa di siang hari yang sepi itu dia harus bisa mengalahkan Gandini. Dia ingin melampiaskan dendam lama yang tidak pernah dikeluarkannya. Dendam lama terhadap Gandini yang sejak dulu meremehkannya. Yang sejak dulu ingin merebut Batara dari tangannya. Pertarungan masih berlanjut. Bahkan tampaknya bulan dari sudah di atas angin. Sementara darah menyembur keluar dari hidung Gandini. Ketika sebuah tendangan menghilang dari kiri ke kanan menghantam muka perempuan itu, Gandini masih nanar terkena serangan Wulandari, sehingga memberikan kesempatan untuk Wulandari melancarkan serangan kedua. Serangan itu mengarah pada senjata Gandini yang digenggamnya, sehingga senjata golok pendek di tangan Gandini terpental jauh ke tepi jalan. Kau tidak akan bisa meraih senjatamu. Karena sebentar lagi nyawamu akan melayang di ujung kakiku ini. Hentikan! Siapa kau? Aku Nyai Dusila. Melati, Jengsi, eh, tahu nggak? Kintuti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 Aku Nyai Dusila. Nyai Dusila. Aku baru mendengar namamu. Tentu saja. Karena baru kali ini kita bertemu. Kenapa kau halangi aku? Karena kau berkelahi dengan curang. Curang? Bukankah dia yang curang? Karena dia memakai senjata. Sedangkan aku tidak. Kau melawan perempuan yang sedang hamil. Bukankah itu curang namanya? Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau pengantin baru ini sedang hamil. Nah, pergilah sebelum aku menjadi marah. Marah? Marah padaku? Siapa kau sebenarnya? Dan apa hubunganmu dengan Gandini? Gurunya adalah sahabatku. Gurunya? Siapa gurunya? Kau terlampau banyak tanya, gadis ingusan. Apa kau pikir dengan mengalahkan dia kau sudah hebat? Nah, pergilah kau. Ya! Ah! Namanya Sila penghuni daerah ini. Oh, dari mana kau kenal bapakku? Jangan banyak bicara aduh. dulu. Kau harus istirahat. Ah. Kau terluka. Iya. aduh. Nah, duduklah. Lalu atur nafasmu baik-baik. Hmm, untung. Kau beruntung. Kenapa? Kau hanya luka luar, sedangkan kandunganmu tidak apa-apa. Oh. Kalau kandunganmu terganggu, kau pasti dalam bahaya. Iya. Atur terus nafasmu, aku akan menolongmu. Iya. Nah, aliran darahmu sudah mulai teratur kembali. Nadimu berdenyut seperti biasa. Iya, badanku mulai terasa segar. Hmm, rupanya tadi kau mendapat lawan yang tangguh. Aku tidak menyangka kalau Wulandari mempunyai ilmu sehebat itu. <laughs> kau masih beruntung karena dia belum memiliki ilmu Bila saja dia dapat mempelajari buku di dalam peti kecil yang dibawanya, maka kau tidak akan bisa bertahan lebih dari lima jurus. Ya, begitu. Tarik nafasmu dalam-dalam. Terus. Mm -mm, terus. Badanku sudah semakin segar. Lukamu sudah tidak berbahaya lagi. Silahkan duduk seenakmu ya. Tapi luka di hidungku masih terasa perih. Itu hanya luka luar. Nanti juga akan sembuh dengan sendiri. Ah, Terima kasih. Di mana Kisanak mengenal bapakku? Aku tidak pernah kenal dengan bapakmu. Tadi kau bilang pada Wulandari bahwa kau adalah kawan guruku. Sedangkan guruku adalah bapakku sendiri. Kau pasti punya guru yang lain selain bapakmu, bukankah begitu? Oh, guru? Aku tidak pernah punya guru selain bapakku. Rupanya kau tidak peduli pada gurumu yang satu itu. Guru? lagi guruku selain bapakku? Gurumu itu bernama Mak Rompang. Mak Rompang? Mak Rompang adalah gurumu yang lain. Hanya kau tidak peduli padanya, sehingga kau tidak ingat pada Mak Rompang. Kisana, aku tidak pernah berguru pada dia. Kalau begitu kau murid yang murtad, kau tidak menghormati gurumu. Aku bicara sungguh-sungguh. Selain pada bapakku, Aku tidak pernah berguru pada siapapun, termasuk Mak Rompang. Bukankah kau pernah membunuh pesuruh Raden Wangsa yang bernama Kimpur? Kita tahu kejadian itu? Iya, dan hanya aku yang tahu. Aku membunuh Kimpur karena aku memang harus membunuhnya. Kalau aku tetap ingin jadi manusia, itu penyakit yang aku alami. tapi sudahlah, aku malu menceritakannya. Aku sangat malu bila semua orang tahu kalau aku mengidap penyakit aneh itu. Justru itulah sebenarnya ilmu yang diturunkan Mak Rompang padamu. Hanya kau saja yang tidak tahu. Ilmu? Apakah itu sebuah ilmu? Pada setiap tiga purnama aku merasa sakit. Bahkan bila sampai pada malam purnama itu, tubuhku seluruhnya ditumbuhi bulu serigala. Sebenarnya pada saat itulah kau akan menjadi kuat dan hebat. Bila saja kau bertarung di saat seperti itu, tidak ada orang yang akan sanggup menghadapimu. Karena orang itu pasti kau terkam dan kau robek-robek bagai serigala robek mangsanya. Hah? Lalu? Bila kau sudah membunuh lawanmu, maka kau akan sembuh tanpa meminum darah lawanmu. Oh, betulkah begitu, Kisana? Iya, betul. Kalau begitu, akan aku balas kekalahanku ini nanti terhadap Wulandari. Wulandari? Gadis yang mengalahkanmu itu tadi kan? Iya. Penghinaan ini harus aku balas. Kau bisa mengalahkannya dengan ilmu serigalamu itu dengan syarat bila gadis itu tidak menekuni ilmu yang terdapat di dalam peti kecil yang dipegangnya. Peti kecil? Iya. Di dalam peti kecil itu terdapat sebuah kitab tentang ilmu silat dan ilmu pengobatan yang ditulis oleh seorang sakti yang bernama Ki Pandai Urat. Ki Pandai Urat? Siapa itu? Ki Pandai Urat adalah kakek guru Wulandari. Pendekar sakti itu telah meninggal setengah abad yang lalu peti kecil itu sudah hancur terkena sambaran goloku ini. Itu serpihan kayunya. Hah? Sila, Kemana perempuan tadi? Kemana perempuan tadi? Kalau kau berhasil menemukan buku itu, maka kau akan bisa mengalahkan Wulandari. Tidak penting kau ketahui di mana aku. Carilah kitab di dalam peti kecil itu. Tidak ada kitab di sini. Yang ada hanya serpihan kayu peti kecil tadi. Heh, apa ini? Ah, kulit binatang. Mungkin kulit ini pembungkus kitab yang dimaksudkan Nyai Dusila. Hei, benar-benar sudah menghilang. Dia tidak tahu lagi kalau yang aku dapatkan ini cuma bungkus kitab itu. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh, aduh, aduh.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 Siapa perempuan yang aku hadapi tadi? Ilmunya tinggi sekali. Ah, aku aku berada di jalan menuju padepokan telaga sore. Tinggi sekali ilmu perempuan itu. Sehingga aku sampai berada di sini. Nah, itu itu Nyi Guru. guru kemari. Nyi guru, aduh, eh, kakiku. Aku sudah menduga bahwa yang terjatuh ini pasti kau, Wulan. Ah, terjatuh, Nyi guru? Iya. Aku melihat kau berlari, lalu terjatuh di sini. Aduh, kakiku. Rupanya kakimu terkilir. Aduh, eh. diam. Hmm. Jangan digerakkan. Ah. Biar aku yang membetulkan uratnya. Uh, Aduh. Aduh. Lihat, kau perhatikan ini. Supaya kau tahu bahwa urat yang ini sudah bergeser letaknya. I iya, Cik Guru. Hmm. Aduh. Tahan sakitmu. Dan perhatikan cara aku meluruskan letak urat ini. I, Iya, iya Cik Guru. Hmm. Hmm. hmm. Aduh. Ya. Lebih baik kau yang membetulkannya. Aku yang memegang bagian pergelangan kakimu ini, ya. ya. Tapi, Nyi Guru, saya tidak tahan sakitnya. Kapan kau mau jadi seorang pendekar tangguh? Kalau hanya terkilir begini sudah merintih kesakitan. Ah, peganglah. Aku tidak bisa memegang yang ini. Karena tanganku cuma satu. Iya, aduh, aduh, aduh. Ah, Tekan ke atas. Eh, eh, terus. Aduh. Terus. Aduh. Aduh. Tekan ke atas. Bulan dari harus mengurut kakinya sendiri Sedangkan Nyisepi hanya memegang pergelangan kaki muridnya. Dalam hal seperti ini, perempuan tua itu sangat keras mengajar muridnya. Sementara keringat menetes dengan deras di dahi Wulandari karena menahan sakit yang tidak terhingga. Ketika selang beberapa lama, kaki Wulandari sudah bisa digerakkan lagi. Bahkan gadis itu sudah bisa berjalan perlahan-lahan menuju padepokan mereka. Sesampai di sana, Wulandari menceritakan Nyi sepi perihal peti kecil yang ditemukannya. Bahkan kejadian dengan Gandini dan Nyai Dusila pun tidak dilewatkannya. Sehingga Nyesepi sangat terkejut mendengar cerita Wulandari. Perempuan tua itu menjadi gelisah. Jadi, kau biarkan peti itu di sana? Iya, Nyi Guru. Karena peti itu sudah hancur. Itulah Wulan. Aku sudah berpesan, jangan melewati jalan besar karena kejadian ini yang aku cemaskan. Tapi di dalam peti itu tidak ada kitab yang Nyi Guru maksudkan. Kulit itu. Kulit itu yang harus kau bawa kemari. Karena kulit itu adalah sebagai petunjuk di mana kitab itu berada. Kulit? Ah, bagaimana kalau kita bersama-sama ke puncak gunung Sumbing itu, Nyi Guru? Untuk apa? Untuk mengambil kitab itu. Sebelum Gandini menemukannya, Aku sendiri tidak tahu di mana kitab itu disimpan oleh Kipandai Pandai Ura. Ah? Jadi Nyi Guru tidak tahu di mana kitab itu berada. Tapi bukankah Nyi Guru yang menyimpannya? Dan dan kenapa Kipandai Urat? Kitab uh... itu memang aku yang menyimpannya. Tapi ketika suatu malam aku bermimpi, maka di dalam mimpi itu aku merasa bahwa aku bersama kakek gurumu membuat sebuah tulisan di atas lembar kulit rusak. Lalu kulit rusa itu dimasukkan ke dalam peti kecil. Dan peti kecil itu dikubur persis di kepala kuburan kakek guru. Dan kitab itu nih guru? Dalam mimpiku. Kitab itu kakek gurumu yang menyimpannya sendiri. Sehingga aku tidak tahu di mana kitab itu disimpan. Jadi Nyi Guru tidak tahu sama sekali? Tidak, bulan. Aku tidak pernah tahu lagi di mana kitab itu disimpan oleh kakek gurumu. Aku tidak berani melanggar pesannya di dalam mimpi itu. Sehingga aku biarkan saja peti itu terkubur setengah abad lamanya. Karena aku hanya boleh mempelajari isi kitab itu bila aku sudah mempunyai murid. Dan kitab itu harus muridku yang mengambilnya. Dan yang lebih aneh lagi, Aku lupa sama sekali apa yang tertulis di atas kulit rusa itu. Ya, semua itu maksud kakek gurumu adalah untuk menjaga keselamatan isi kitab itu. Supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Iya, Nyi Guru. Dan saya pun lupa apa yang tertulis di atas kulit rusa itu.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 lama termenung di tepi telaga sore. Dia sangat bersalah atas kejadian itu. Karena dia merasa tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan gurunya terhadap dirinya. Sedangkan Sepi tampak sedang berpikir keras apa dan di mana kitab itu dikubur oleh gurunya Ki Pandai Urat. Nyisepi sedang mengingat-ingat kembali mimpi yang terjadi 50 tahun yang lalu. pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-8 Racun Kembang Goyang